Hadirin jamaah jemaah, rahimakumullah. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW mengatakan, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقصد العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu intizaan secara langsung yang tazi'uhu min qulubil ibad. Allah tidak mencabut ilmu langsung diambil dari dada-dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu di tengah manusia ini dengan mewafatkan para ulama hatta idza lam yubqi aliman sehingga bila Allah Subhanahu wa taala tidak menyisa menyisakan satu orang alim pun maka ittakhadhan nasu ru'usan juhalan maka manusia menjadikan para pemimpin mereka orang-orang yang jahil orang-orang yang bodoh. itu kemudian para pemimpin, para tokoh mereka yang bodoh itu ditanya, fa'atau bigoiri ilmin kemudian mereka memberikan fatwa bigoiri ilmin tanpa dasar ilmu fadallu sehingga mereka sesat wa dan mereka menyesatkan yang yang lain hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu bukan dengan diangkatnya kertas-kertas lembaran-lembaran yang ada akan tetapi mencabut ilmu yang ada di tengah manusia dengan mewafatkan orang-orang yang berilmu orang para ulama sehingga ketika para ulama, orang-orang yang merupakan para pewaris para nabi dicabut, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tersisa di tengah manusia orang-orang yang berilmu. Sehingga manusia mereka membutuhkan dalam kehidupan mereka, kehidupan beragama mereka, kepada eh, agama mereka, kepada orang-orang yang memberikan penjelasan tentang urusan agama mereka, maka mereka pun menjadikan orang-orang yang tidak memiliki ilmu sebagai rujukan, kemudian mereka bertanya kepadanya, kemudian orang-orang tersebut memfatwakan tanpa dasar ilmu, sehingga mereka sesat karena berfatwa pada dasar ilmu dan menyesatkan yang lain orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi eh, hadis ini menjelaskan tentang apa? Tentang apa yang akan terjadi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan ilmu dengan mewafatkannya para ulama. Dan ketika tidak adanya para ulama, orang-orang yang dirujuk tentang keilmuan dalam urusan din ini, maka yang akan terjadi adalah kesesatan dan penyesatan yang terjadi tengah umat manusia. Ibnu Hajar ketika menjelaskan dalam hadis ini, beliau mengatakan wa fi hadis Abi Umama min al-fa'idati zaidati anna baqa' al-kutubi ba'da raf'il ilmi bi mawtil ulama la yughni man laysa alimin syai'an. Bahwa keberadaan kitab-kitab yang ada setelah dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama, maka kita tersebut tidak berfaedah sedikit pun kepada orang yang tidak alim. Artinya keberadaan lembaran-lembaran, keberadaan Al-Quran hadis, kitab-kitab yang ada tidak tidak bermanfaat bagi orang yang tidak mengetahui. Artinya apa? Bahwa itu dorongan dari kita untuk mempelajari ilmu sebelum Allah Subhanahu wa taala mewafatkan para ulama. Artinya bahwa ilmu itu harus dicari dari orang yang memiliki ilmu. Artinya apa? Orang harus mencari pembimbing dalam mencari ilmu agama. Buktinya tadi apa? Keberadaan lembaran-lembaran tidak berfaedah sedikit pun bagi manusia, bagi orang yang tidak mengetahui. Makanya dalam lanjutan hadis tadi, seorang Arabi, seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, karena tadi Rasul menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama sehingga orang tidak memiliki rujukan. Kemudian orang Arab baru bertanya kepada Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis tersebut, wahai Rasulullah, bagaimana ilmu diangkat sedangkan di tengah-tengah kami ada mushaf mushaf, ada mushaf banyak kami mempelajarinya, kami mengajarkannya kepada anak istri kami, kepada para pembantu kami. Jadi bagaimana ilmu bisa diangkat? Sedangkan kami, di tengah kami ada mushaf, mushaf Al-Quran. Kami mempelajarinya, kami mengajarkannya kepada anak istri kami dan kepada para pembantu kami. Maka Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dalam keadaan marah. Kemudian Rasul mengatakan, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, di tengah mereka ada mushaf-mushaf kitab mereka. Tapi mereka tidak memegang sedikit pun dari ajaran para nabi mereka. Artinya apa? bahwa keberadaan lembaran-lembaran kalau tidak ada orang yang membimbingnya tidak bermanfaat sedikit pun. Ini dorongan bagi kita untuk apa? Untuk belajar ilmu kepada orang yang kita bisa menimba ilmu kepadanya. Sehingga tadi ketika tidak ada orang yang memiliki ilmu, akhirnya manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai rujukan, sehingga mereka menyesat sesat karena berfatwa tanpa dasar dalil, berbicara tanpa dasar dalil, kemudian mereka menyesatkan yang lainnya, sehingga yang terjadi adalah apa? Kesesatan. Sedangkan berbicara dalam dinullah tanpa dasar ilmu merupakan sesuatu yang haram dan diancam dengan api neraka. Rasulullah SAW dalam hadis dari Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah yang disebutkan oleh Hakim dari hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu Rasul mengatakan al-qudatu satu. Wahidun fil jannah wa fil nar. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق ولم يقل به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار Orang yang memutuskan itu ada tiga. satu di surga dan satu kedua masuk neraka. Yang pertama, orang yang mengetahui kebenaran, terus dia memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut, maka dia masuk surga. Yang kedua, orang yang mengetahui kebenaran, tapi tidak memutuskan berdasarkan kebenaran dan dia menyimpang darinya, maka dia masuk neraka. Dan yang ketiga, orang yang tidak mengetahui kebenaran terus memutuskan di antara manusia dengan dasar kebodohan, maka dia masuk neraka. Di sini yang ketiga orang yang tidak mengetahui kebenaran tidak tahu dalil, tidak tahu sumber yang jelas dalam permasalahan din ini, terus berbicara dalam dinullah, apa kata Rasulullah bahwa benar apa artinya? Bahwa dalam dinullah ini kita tidak boleh berbicara atas dasar kejahilan, atas dasar kebodohan. Karena apa? Kebodohan yang dilontarkan akan dipikul oleh diri orang yang melontarkan tersebut dan juga akan menyesatkan yang lain yang mana dosa orang-orang orang yang menyesatkan orang tersebut akan mendapatkan seperti dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal wizri mislu kana alaihi al ismi mislu asami man tabi'ahu la kami dzalika min saya. barang siapa mengajak kepada petunjuk maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka dan barang siapa mengajak kepada kesesatan maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya ini merupakan apa? Merupakan zajrun jadi penjeraan yang besar dari Rasulullah SAW bagi orang yang mengajak kepada kesehatan, orang yang mengajarkan kesehatan, yang menyampaikan dalam dinullah tanpa dasar ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Intisam, bil kitab buat sunnah, membuat bab, bab man da'a ila bab isman da'a ila in awasanna sunnatan sayyatan bab dosa orang yang mengajak kepada kesesatan dan atau orang yang memberikan contoh yang buruk berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Jadi di sini Rasulullah SAW mengancam orang yang mengajak kepada kesesatan, yang menyampaikan kepada umat tanpa dasar ilmu dengan apa? Dengan memikul dosa seperti dosa orang-orang yang disesatkan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 25 liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awsaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yasirun supaya mereka memikul dari dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna dan dari dari dari do, dosa dosa orang-orang yang yang mereka sesatkan tanpa dasar ilmu di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa orang yang menyesatkan orang lain, yang mengajak kepada kesesatan, dia memikul dosa dia sendiri secara sempurna dan seperti dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa dasar ilmu sejarah. Yudillunahum bigoiri ilmin yang mereka sesatkan bigoiri ilmin tanpa dasar ilmu eh ala jahlin mereka menyesatkannya di atas kejahilan Bigoiri ilmi di sini bisa menjadi hal bagi pelaku. Jadi pelaku menyesatkan di atas kejahilan. Jadi pelaku sendiri adalah orang jahil atau orang orang yang disesatkannya adalah orang jahil. Jadi bigoiri ilmin di sini bisa menjadi hal bagi orang yang menyesatkan, yang mana orang yang menyesatkan orang yang jahil tidak tahu ilmu, dia menyesatkan orang yang lain. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah tadi apa? Ittahadan nasu ru'usan juhalan. Manusia menjadikan tokoh-tokoh yang bodoh sebagai rujukan atau menjadi hal bagi orang yang mengikuti jadi orang-orang yang mengikuti mereka disesatkan di atas kebodohan mereka, atas kejahilan mereka. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Dan mereka memikul dosa-dosa mereka dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan bersama dosa-dosa mereka orang-orang yang mereka sesatkan. Dua ayat ini adalah menjelaskan bahwa orang yang menyesatkan orang lain yang berbicara dalam dinullah tanpa dasar ilmu menyesatkan orang lain dan dia mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa dasar ilmu. Mujahid mengatakan bahwa orang e, bahwa orang yang dipikul dosa tersebut, dosa dia sendiri adalah sempurna, tidak diringankan. Jadi orang, tadi para tokoh, dia memikul dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Begitu juga orang yang disesatkan, dosa dia juga sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Ini merupakan apa? Penjeraan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya, baik kaum muslimin, agar apa? Agar kita berbicara dalam Allah tidak eh, agar berbicara dalam diri di atas dasar ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti apa yang tidak kamu tahu ilmunya. Inna sama artinya pendengaran wal basara penglihatan wal fuada hati kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini penjeraan bagi orang yang jahil sebagai orang yang diancam Allah Subhanahu wa taala kalau dia beragama di atas kejahilan maka dia adalah orang yang sesat dan orang yang menyesatkan orang lain juga dia diancam dengan apa dengan memikul seperti dosa orang-orang yang dia sesatkan makanya apa dorongan bagi kita untuk mencari ilmu supaya kita apa lepas daripada kesesatan dan daripada penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang yang sesat. Kalau orang kalau tidak membentengi dengan ilmu, dia akan mudah apa? Akan mudah terjerumus dalam kesesatan. Makanya dalam Al-Quran kita bisa menemukan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ikut-ikutan kepada leluhur, kepada para tokoh, kepada para pemimpin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang penghuni neraka yang mengatakan Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ya Tuhan kami, dahulu kami mentaati para sadatana wa kubara'ana para pemimpin dan para tokoh kami sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Imam Ash-Syaukani mengatakan "Asada wal kubara hum ar-ru'asa wal qadah. Yang dimaksud dengan ada dan kubar dalam surat tersebut dan surat tersebut adalah ar-ru'asa, para pemimpin, wal qadah, para komandan, para panglima, alladzina yamtasiluna amrahum fi dunyahum alladzina yamtasiruna amrahum fid dunya wa yaqtaduna bihim yang mana di bawahan ini para pengikut ini melaksanakan perintah para pemimpin dan para komandan mereka di dunia ini wa yaqtaduna bihim dan mencontoh orang mereka wa fi kata Imam Asy-Syaukani zajrun anit taqlidi syadid terdapat penjeraan yang besar dari taklid Kam kita kitab al-aziz minat tanbihi ala hada. Berapa banyak dalam Alkitab al-aziz perhatian terhadap taklid maksud kesalahan terhadap taklid wa tahzir minhu wa minhu wa anhu penhati-hatian darinya dan tanbir darinya walakin kata Imam ash walakin liman yafhamu makna kalamillah wa yaqtadi min nafsihi akan tapi penghati-hatian Allah peringatan Allah tersebut hanyalah manfaat bagi orang yang memahami makna firman Allah dia mengikutinya dan objektif jujur terhadap dirinya sendiri laliman huwa min jinsil an'am tidak bermanfaat bagi orang yang sejenis binatang-binatang ternak itu al-fahmi wa mazidil baladati wa syiddati ta'addub dalam apa? seperti binatang ternak dalam itu al fahmi dalam keburukan pemahaman wa mazidil baladati dan kedunguan wa syiddati lebih dan sangat fanatik gitu kan dengan tuannya ini merupakan apa? merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kepada kita umat Islam agar apa? Kita selalu berjalan di atas dasar ilmu. Dalam din ini kita harus berjalan di atas dasar ilmu. Orang yang menyesatkan kita tidak akan memikul dosa kita. Dia akan memikul dosanya sendiri juga mendapatkan seperti dosa orang yang dia sesatkan. Kalau ada orang di antara kita, di antara kaum muslimin tersesatkan, dia sendiri memikul dosa dia sendiri. Makanya apa? Makanya sebelum datang hari Eh, kiamat maka kita harus apa harus hati-hati dari sikap apa sikap-sikap yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Barakallahu li wa Wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai nur, sebagai cahaya. Dan Islam adalah cahaya. Hidayah adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya Orang yang memiliki ilmu, dia memiliki lentera. Sebagaimana orang punya cahaya ketika berjalan dalam kegelapan, dia punya cahaya maka dia bisa berjalan. Begitu juga orang punya ilmu ketika berjalan menuju tujuannya itu menuju Allah Subhanahu wa taala, dia tahu jalan yang akan dia tempuh. Tapi kejahilan adalah kegelapan. Orang yang jahil tidak tahu tujuan dan tidak tahu jalan. Maka kalau tidak tahu jalan, tidak tahu tujuan, ada banyak hal-hal yang menyesatkan dia. Sedangkan Al-Quran ada di hadapan kita. Hadis-hadis Rasulullah SAW ada di hadapan kita. Sehingga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seandainya kita terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan terhadap kesehatan kesehatan, maka tidak ada uzur bagi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pedomannya kepada kita. Bila saja dalam urusan-urusan dunia yang sangat pelik, yang sangat jelimet, orang mampu bisa mengatasinya Kenapa? Dalam urusan-urusan din, terutama yang paling pokok adalah tauhid, yang paling dihati-hatikan oleh Allah Subhanahu wa taala syirik, yang dihati-hatikan oleh Rasulullah juga beda. Kenapa orang tidak tahu hal tersebut? Itu semua bukan karena tidak ada hujah Allah Subhanahu wa taala, tapi karena keberpalingan dari hujah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan dalam Al-Quran tentang realita orang-orang kafir apa walladzina kafaru amma unziru mu'ridun dan orang-orang kafir mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون orang-orang kafir berkata jangan kalian dengarkan Al-Qur'an ini bikin gaduh di majlis Al-Qur'an supaya kalian menang orang-orang kafir, baik orang kafir asli atau orang kafir murtad, dari kalangan para penguasa dan yang lainnya, mereka tidak ingin cahaya Allah nampak. Mereka membuat gaduh, menyesatkan umat dengan memalingkan umat dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, memalingkan umat dari ajarannya supaya mereka leluasa dalam menyesatkan umat dan dalam memperbudak umat ini sesuai dengan keinginan mereka. Maka kewajiban kita sebagai orang yang sedikit tidak mengetahui sebagian dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah apa? Adalah menyampaikan kepada mereka apa yang kita mampu. Ketika memiliki kesempatan menyampaikan di mana saja, kapan saja ada kesempatan, maka kita menyampaikan terutama hal-hal yang paling pokok dalam din itu apa? Tauhid. Karena itu adalah merupakan aslu dinil Islam asal usul pokok dari segala pokok yang bisa menyelamatkan kapanpun dimanapun Tauhid menyelamatkan walaupun orangnya hidup zaman jahiliyah, zaman papras sekalipun. Kalau dia bertauhid, dia selamat. Tauhid juga menyelamatkan setelah diutusnya Rasul. Ini yang paling pokok, yang harus kita tekankan. Yang merupakan inti dakwah para rasul, yang mana semua rasul sebelum mengajak kepada cara, ya, kepada syariat, mereka mengajak kepada hal yang paling pokok ini. Sehingga kita jangan apa? Jangan menyepelekan hal yang paling pokok ini yang banyak disepelekan oleh orang-orang zaman sekarang. Karena apa? Karena kejahilan mereka tentang kedudukan terhadap kedudukan tauhid ini di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak menghargai tauhid kecuali orang yang mengetahui kedudukan tauhid ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمرتدين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين اللهم احفظ علماءنا الربانيين اللهم احفظهم فإنهم أنصار دينك يا رب العالمين اللهم احفظ علماءنا الربانيين اللهم كثر دعاة التوحيد في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الصلاة